Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Asia TV One, Siti Yangkobu yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah pastinya, Insya Allah. Nah pemirsa, selama satu jam ke depan bersama saya Siti Kirani akan membahas tentang cita-cita dan pencapaian hidup. Dan sudah hadir tengah kita semua Bapak Adi Asa Daud. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bang, bajunya agak <laughs> baru habis nganterin. Oke, nah pemirsa Ustaz, biasanya kalau kita berada di studio, nah sekarang ini saya berada eh, berada di tengah-tengah para ibu-ibu yang sudah cantik-cantik. Di daerah mana Ibu ini masjidnya? Jadi malu saya ingin. Apa Bu? kecil. Nama masjid? Arah. Arah. Rahmat. Oh Rahma, Masya Allah, iya. <laughs> ini majlis salim Arama semua? Iya, sehat semua Bu. Alhamdulillah alamin Kangen juga ya, udah lama nggak ketemu ibu-ibu. <laughs> ya, insya Allah pemirsa kita akan selama satu jam ke depan kita akan membahas cita-cita dan pencapaian hidup. Insya Allah kita di dunia pengennya selamat ya Bu ya. Di akhirat pun juga selamat ya Bu ya, masuk surga. Istilahnya gini Bang, apa sih muda, ya bang muda, kaya raya, tua masuk surga. Pengennya kan gitu tuh. Semua dia pengen dia pasti cita-cita pencapaian hidup dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Tapi kan kalau untuk menuju proses itu bang nggak nggak gitu nggak gitu apa nggak gitu sangat sulit ya nggak gampang banget. Nah untuk pertama kali kita bisa uh, mencapai suatu dalam hidup pencapaian dalam hidup sebenarnya apa sih yang harus kita pertahankan pertama kali? Silahkan bang. Iya terima kasih. Bu, ada seorang anak kecil saya anak kecil ini tanya sama kakeknya setelah kita kita harus diluruskan dulu nih cita-cita itu apa kemudian dia tanya sama kakeknya kek apa sih cita-cita itu itu apa kata kakeknya kamu mau tahu cita-cita sini ikut sama saya dibawa sama dia dipergi ke empang lupin kepala anaknya Buk, cucunya. Buk, buk, buk, buk. Katanya hanya cita-cita, kok malah mau dibunuh tutup, tutup, tutup terus. Sampai ke minum airnya, diangkat lagi. Kamu udah mengerti, sudah tahu apa tujuan kita. Belum pakai, taruh lagi. Sampai itu udah mau, umur uh, baru tahu. Kamu udah tahu cita-cita apa? Apa cita kita kayak? Tadi waktu kamu begitu tuh apa? Satu keinginan saya. Kalau kakek memang mau bunuh saya, kata dia. Saya kan pengen usul khotimah, kata dia. Supaya saya usul khotimah. Kata kakeknya, itulah cita-cita. Seorang muslim itu cita-citanya adalah usul khotimah. Dia bilang, kalau jadi dokter, jadi pengacara, jadi presiden, itu motivasi aja. Motivasi untuk menuju cita-cita. Sehingga ada slogan yang mengatakan, lebih baik apa hidup uh, mati syahid atau hidup mulia kan gitu jadi mati syahid itu cita-cita ya itu betul-betul sungguh-sungguh di jalan Allah itu cita-cita kan gitu jadi bukan cita-cita jadi presiden itu motivasi saja orang mau jadi presiden mau jadi menteri mau jadi apa kur, camat, mau jadi gubernur itu tidak itu motivasi saja. Jadi kita kita adalah bagaimana kita dalam hidup ini khairnas ampaublenas banyak bermanfaat buat ya, orang banyak untuk orang kemudian lain. ya insya Allah kemudian walaupun kita berakhir nanti dalam kan usul Fatimah, itu cita-cita kita nah kalaupun kita jadi dokter jadi apa itu adalah motivasi kita untuk menuju cita-cita kita karena kehidupan kita ini nggak abadi bu Ya kan saya katakan pernah Pak Harto aja yang 32 tahun berkuasa udah meninggal juga. Bung Karno yang jago ngomong udah meninggal juga. Kita kan tinggal menunggu waktunya aja nih. Jadi kalau orang jadi lebih pegang jabatan jangan sombong, jadi presiden jangan sombong, jadi wapres jangan sombong, jadi menteri jangan sombong, jadi gubernur jangan sombong, jadi bupati jadi sombong karena kalian akan mati semua. Kembali kepada Allah gitu loh. Itulah kalau dalam persepsi Islam mengenai cita-cita teh. Tapi kita boleh dong uh, Bang berangan-angan atau misalnya kita punya satu obsesi, keinginan ya kan? Ya, kalau ya. misalnya kita nggak punya itu ke, uh, keinginan atau obsesi kayaknya hidupnya juga kayaknya datar-datar aja gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita bisa mengejar suatu impian atau kita bisa sukses atau kita bisa mencapai obsesi itu yang sesuai dengan jalan kita sebagai hamba Allah, sebagai kita sebagai umat muslim itu apa sih Bang yang harus nah, kita pegang? Jadi ini niat, cara dan tujuan tujuannya harus sama. Kan ketika Mughirah bin Sobah datang kepada Rustum, penguasa Romawi disuruh Rasul menyampaikan Islam. Rustum mengatakan, "Malati ja'abikum, apa yang membuat kalian datang ke sini?" Islam itu apa sih intinya? Kata dia linuhri zaman sa'amin ibadat ibadi la ibadatul wahdah. Islam itu membebaskan perbudakan manusia dari manusia, kembali berbudak mengabdi hanya kepada Allah. Jadi, jadi saya mau nangis ketika membaca Hayatus Sahabah eh. ya. itu ada cerita mengenai lewat para sahabat bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah mengatakan itu Abdurrahman bin Auf orang paling kaya akan datang masuk surga dalam keadaan merangkak. Kemudian sampai ke telinga beliau, Aduh dia khawatir, takut dia. Harta yang dia kejar selama yang dia dapat dibagiin bu pada orang banyak. Sehingga kemudian Rasulullah dengar, nah barulah sekarang Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan berdiri. Jadi niat cara dan tujuan mencari harta, mencari jawab, jabatan itu boleh jadi dokter punya opsi tapi mardatilah mencari dunia Allah sesuai cita-cita dengan motivasi itu harus itu sejalan yang sama gitu bukan cita-cita mau berkuasa terus menindas orang kan gitu nggak gitu deh jadi itulah kira-kira atau menjadi dokter <laughs> ya kan untuk semata-mata cari uang atau diri sendiri aja kalau kan nanti kita hidup sama dengan seperti nanti kita bahas mengenai kehidupan manusia gitu ya seperti seperti binatang nanti hanya cuma cari makan saja jadi Allah masih ada waktu ya. Allah berfirman dalam surat Al-Araf 179 begini. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanu la yasma'una biha ulaika kal an'am walhum adall wa ulaika humul ghafilun. Allah bilang begini di surat Al-Araf 179: Manusia, jin dan manusia itu diciptakan neraka bagi mereka Kebanyakan penghuni neraka itu isinya jin dan manusia. Yang mereka punya mata tidak mau dipergunakan untuk melihat ayat Allah, punya telinga tidak mau dipergunakan untuk mendengar ayat Allah, dan punya hati tidak mau dipergunakan untuk tadabur ayat Allah. Ula ika kal anam. Mereka lah seperti binatang. Fahum adal, bahkan lebih rendah dari binatang. Lebih rendah dari binatang. Saya baca berkali-kali ini deh. ayat ini. Maknanya apa? Subhanallah. Kenapa Allah bilang kalau orang tidak mau memikirkan zat apa memikirkan ayat Allah itu seperti binatang? Itu yang namanya tikus, nangkapnya paling gampang. Kalau dia ada lubang di sana, lubang di sana taruh aja. Kenapa? Tikus itu pasti jalannya sama. Biar ada mobil di atasnya, tiupnya begitu aja. Sampai ada mobil tabrak dia, begitu dia bangun melek, dia langsung cari makanan. Sampai dia tidur, dia cari makanan. Jadi kalau ada orang yang hidupnya cuma cari makan, cari makan, grogotin sana, grogotin APBN, APBD, jadi pejabat pemerintah dirinya, balhum abal, bahkan dia lebih rendah dari tikus. Kan begitu. Anjing, maaf nih. Punya etika loh. Saya punya tetangga bukan dulu ya teman saya punya tetangga tetangga itu orang orang uh, Chinese gitu ya tapi dia punya anjing 12 ekor dia rebutan hilir nah, tetangga saya ini saya tanya kenapa itu uh, dia anjingnya kok bisa kayak gitu jadi anjing lantai bawahnya ini tetangganya yang orang dia kan bukan orang muslim kan itu kalau anjing bawah kalau naik ke atas nggak mau begitu anjing atas pergi Begitu anjing masuk ke dalam situ, wow, pergi. Rupanya anjing punya etika. Mohon maaf, kalau dia sudah mengkencingi empat sudut otak itu, itu sudah disertifikatkan oleh anjing. Jadi kalau ada anjing lain datang-datang gitu, wow, pergi kamu. Terus cari tempat lain. Kalau enggak dia berantem. Jadi kalau ada orang yang ngambil tanah bukan milik dia, hak orang lain dia ambil diperkosa, maka ulah ika kalanam. Dia sama dengan binatang anjing, bahum abal bakal lebih dari anjing. Nah inilah kehidupan dalam Islam yang insya Allah luar biasa dahsyat. ya Baru satu ayat aja. Iya. Berarti bang kalau misalnya kita tidak mau disamakan dalam arti kata dengan binatang itu, berarti kita harus bisa e, mengetahui mana yang baik, mana yang tidak dalam jelas, hidup. Jelas. Karena itu ciri seorang manusia gitu. Nah, nah untuk kita bisa mengetahui bagaimana menjadi manusia yang baik dan insya Allah bisa, bisa mencapai cita-cita dan penggapaian dalam hidup yang khusus khotimah kita akan bahas karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Kembali lagi di titian Kolbu dan kita masih membahas tentang cita-cita dan pencapaian dalam hidup. Kalau tadi di awal Bapak Adi Daud memberikan bahwa juga jangan sampai ya Bu ini terjadi pada diri kita bahwa kita bisa saja sama dengan hewan. Padahal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya mempunyai akal dan pikiran. Nah, Bang kalau tadi saya bilang bagaimana kita bisa membedakan antara kita sebagai manusia? Kalau guru saya selalu bilang, jangan sampai kita fisiknya saja manusia, tapi dalam hati perilakunya bahkan seperti melebihi hewan gitu. Jadi sedangkan kita inginkan bu sebagai manusia yang insya Allah beriman. Nah untuk menjadi manusia beriman itu kan juga perlu waktu, perlu proses gitu. Tidak, tidak hanya tiba-tiba uh, menjadi beriman dan kadang beriman pun juga bisa diberikan oleh Allah adalah sebuah hidayah. Satu dulu nih bang, supaya kita bisa disebut sebagai manusia beriman ini apa langkah yang harus kita uh, lakukan. Yang pertama kalau soal keimanan itu hidayah ya. Iya. Karena Allah mengatakan inna innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kendakinya. Allah yang bisa memberikan hidayah. Contohnya paman Rasul kan, dia bagaimana mau beriman Abu Talib, tapi sampai akhir hayatnya Abu Talib tidak muslim. Bahkan kebanyakannya nerakanya itu neraka yang paling rendah. Tapi yang paling rendah kalau kakinya nempel ke neraka, otaknya mendidih itu yang buat Abu Talib itu paman Rasul kan apalagi kita yang manusia itu jadi kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita adalah keimanan dulu, ya kan gitu kan kita lahir sebagai manusia udah nikmat deh coba kalau kita lahir sebagai udang dimakanin terus tiap hari Allah kasih kita sebagai manusia <laughs> udah nikmat udah jadi manusia dikasih Islam lagi nah kan bagaimana memelihara keimanan itu kan ini yang penting gitu kan nah, jadi insya Allah untuk memperoleh ke sana yang tidak bisa tidak karena latar kebun atau bahkan tobak manusia itu mulai kapan demi kapan ya kayak ibu-ibu ini sini di Raffles Bukit ini di pengajian tiap hari tambah terus bukan Raffles Raffles aja jangan pakai ya, bukit kan, ya udah Raffles biar keren lah Raffles harga tidak naik tapi penyesuaian orang Indonesia ini suka banyakin loh istilah-istilah kita Fed terusan jadi agak menyimpang dikit nih coba kayak kita mantan ya bekas menteri nggak enak kalau disebut bekas menteri pengennya mantan tapi yang ex eh, tapi sebenarnya harusnya bisa bekas contoh nih kerja susila jadi jadi dia merasa jadi bangga kerja para pekerja susila nanti dia bikin lagi apa namanya komunitas nanti memilih ketua pekerja susila pelacur juga gitu loh sehingga orang takut masuk ke sana iya. tapi ketika saya ngomong gini kasar sekali idealis Oh ibu-ibu pada marah. Jadi mesti harus apa adanya sebenarnya. Tidak bisa pasti kali ya. Jadi eh, kalau ini lain lagi bu ya, raphil, raplesil ya. Raplesil. Ya biar keren lah. <laughs> Tapi emang namanya begitu ya bu ya. Iya emang begitu ya. Nah, berarti kalau misalnya memang kita sudah berasa beriman apa yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita dilahirkan ya Bu ya, meskipun mungkin uh, dua sahadatnya kadang suka terbengkalai, <laughs> tapi alhamdulillah kita sudah ditatipkan oleh Allah sebagai uh, muslim ya. Nah, Bang untuk kita bisa uh, memupuk atau untuk kita bisa mempertahankan bahwa uh, tidak tergelincir dalam arti kata gini Bang inginnya kan kita cita-cita mulus-mulus aja tapi kadang mungkin di tengah-tengah kita menggapai cita-cita itu pasti ada godaan ada ujian ya bang ya yeah. itu pasti dong gitu yeah, iya, nah, untuk kita bisa melewati ini supaya kita bisa menghindari dari godaan itu apa yang harus kita lakukan ya ya apa ya bu ya apa kira-kira bu ya, ya harus istiqomah teh ya karena gini kalau tanda-tanda orang beriman kalau Allah bilang ke surat Allah mengatakan di surat Al-Anfal in in in in in mu'minul ladzina idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayati ayatu zatatu iman wa rabbihim wa tawakkalun kan gitu. Tanda-tanda orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hati dia. Kalau orang sebut Allahu Akbar bergetar ke hati kita. Itu baru tanda saja kan. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Membelanjakan hatinya di jalan Allah dan dia tawakal kepada Allah. Ya, ini yang, yang berat, baru tanda saja. Beruntungnya orang iman itu di surat Al-Mu'min. Ya. Alhamdulillah nasyaitan rajim Aflah al mu'minun Beruntung orang beriman Qad aflahal mu'minun lazina Qad aflahal mu'minun jinahum. Fi sholatim Qasyi'un Walazinahum anillahi mu'ridun Walazinahum li zakati fa'ilun Ada sebelas Beruntung orang beriman Yang yang dia tetap melaksanakan sholat Yang dia membayar zakat yang dia menjaga maaf, kemaluannya kecuali pada istri-istrinya kan gitu yang dia amanah jadi menjaga selalu sholatnya maka kahumul warisun mereka lah ahli waris ahli, ahli waris apa surga kan gitu Nah ini ini ini berat dalam kehidupan yang sementara ini. Apalagi kalau kita ngeliatnya ke atas kalau kita nggak pernah lihat ke bawah. Oh enak ya dia. Oh asik ya dia. Oh dia tenang bisa ngomong gitu. Jadi ngeliat orang sukses itu sekali lagi orang sukses itu kalau punya banyak harta Orang sukses, oh dia udah sukses jadi presiden. Oh dia udah sukses jadi menteri. Dia udah sukses kalau jadi bupati. Bukan itu sukses menurut Islam. Sukses itu kalau orang sudah berakhir usul khotimah dia baru sukses. Kan gitu kan. Maka yang penting keberkahan. Saya cerita pernah kan teman saya saya pernah cerita juga. Teman saya orang kaya punya mall. Melihat supir saya dia bingung. Waduh ini sopir bapaknya enak banget sukses orang sukses. <laughs> Makannya nasi telur. Saya dulu masih kecil satu telur saya dadarin segede gini dibagi empat kata dia. Kenapa? Karena untuk aku mesti kaya, mesti kaya. Begitu udah kaya tetap aja satu telur dibagi empat juga karena kolesterol tinggi, asam urat, ibu iya, ya. Jadi kalau kita sukses itu apa? Keberkahan bu. Ibu tenang di sini, di rumah di Raffles Hill sini kan, bertetangga dengan seperti ini, masya Allah jadi promosi Raffles Hill juga. Jadi mau pindah di sini kita bu ya. Iya kan? Baik. Anak-anak berkah dari pondok kaya raya tiba-tiba anak kena narkoba, narkoba, bah anak masuk penjara, Naudi. bunuh orang, aduh, bah kena, Oh, nauzubillah Iya. Bang kita kasih ke satu kesempatan ya, eh dua kesempatan untuk siapa ini itu bagi anda yang mau bertanya, ibu-ibu dari sebelah mana dulu? Ya langsung saja. Silakan bu. Ya silakan bu dengan ibu. Akhirnya sama bu, ibu orang apa? Ibu, oh, Surabaya. maaf ibu pakai mic, mic-nya i. Orang Surabaya bu. Panjenengan asmani pun cinten bu. Yuni. Oh Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuli Latif, eh, Pak Adiaksa. Pernah saya dengar bahwa haram hukumnya ketika kita eh, menjadikan harta dan tahta itu menjadikan satu-satunya tujuan hidup. Sedangkan Nabi pernah saya juga pernah dengar bahwa sabda Nabi itu tangan di bawah lebih mulia daripada tangan di eh, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Itu kan orang Muslim tuh harus kaya supaya bisa memberi. Betul. Nah itu kebalikan bagaimana dengan yang apa saya tanyakan tadi sebelumnya. Terima kasih Pak Adiaksa. Ya. Terima kasih Ibu, Mangga silakan. Mas. Gini gini Bu Yuni, satu ketika ada para sahabat-sahabat Rasul lagi berkumpul-kumpul orang-orang yang susah gitu ya oh udah enak jadi orang kaya orang datang kenapa bicara apa dia bilang tentang kekayaan kata Rasulullah lah bahasa bilgina bagus nggak apa-apa kalau kalian kaya lima kita takwa tapi kaya dalam ketakwaan kayak gitu kan jadi bukan bukan tidak boleh menjadi orang kaya itu tapi kata Rasulullah kan gitu lah bahasa bilgina bagus kalau kamu kaya lima takwa tapi kekayaanmu itu pakai dalam ketakwaan seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu enggak. Jadi menjadikan harta dan harta dan apanya itu pada tangannya bukan pada hatinya. Harta tahta pada tangannya bukan pada hatinya gitu. Nah, jangan dijadikan hati. Kalau istilahnya AA itu ah banyak ya Aji pak Leon A Hadi ya. Itu kayak tukang parkir ya tukang parkir kendaraan kita ya, lewat. Jadi kita nggak pernah merasa memiliki, hanya di TV saja. Tapi itu memang berat dalam hidup ini. Jadi kalau kekayaan perlu bu, perlu dalam artian dipakai untuk bersama kepada Allah. Tapi kekayaan itu diperoleh juga dengan niat, cara dan tujuan yang sama. Di Islam nggak ada Robin Hood. Itu nggak benar tuh, merampok dari orang dibagi orang banyak, nggak ada gitu. Islam itu ada dulu pitung bang. <laughs> Jadi Islam itu kalau aja. niat, caranya jelas, tujuannya jelas. Kalau hasilnya nggak jalannya nggak ada dalam Islam. Jadi gitu bu kira-kira ya, ya. halal dan haram ini memang. Uh, tapi jelas ya, misalnya ada Rasulullah mengatakan haram makanan yang kau makan kalau kamu dalam keadaan kelaparan. Begitu bu. Jadi kalau kita makan ada yang lapar haram jadi makanan yang kita makan. Kalau udah gitu kan orang udah pada rata semua sudah enak. Tapi mana yang mau melaksanakan hari ini begitu? Seperti nah, ada betul. Seperti ada cerita Rasulullah ketika beliau mau makan roti ada orang yang menghampiri ke rumahnya datang beliau kasih makan lagi, uh, mau makan ada yang datang beliau kasih sampai beliau tidak kebagian roti padahal beliau dalam keadaan lapar subhanallah kalau ada orang kayak gini ya zaman kayak gini masya Allah makmur deh negeri ini ya bang ya, ya amin ya langsung saja penanya berikut silakan mana ibu ya langsung dengan ibu siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. E, nama saya Dina. Ya, Dina. Bugina, bu. Bugina. Asli ya, dari mana? Sunda. Sunda. Oh, di Sunda. Di mana? Bandung. Di Bandung. Oh, abri bayar dong ke, ke Bandung bulan hari. Oh, bu. Kan orang Bandung. Iya. Oh, Bandung. Eh, Pak Diaksa, saya mau menanyakan bagaimana jika kita tidak pernah puas dengan cita-cita kita, atau untuk terlebih jika kita eh, cita-cita pertama sudah kita lalui gitu ya. Tidak pernah puas gitu ya? Iya. Oh. Ya, demikian terima kasih. Ya, emang nggak boleh bu, karena kata Rasulullah manusia tuh gitu. Manusia tuh udah dapat satu, satu mau dapat satu sampai sampai masuk tanah di mulutnya pun dia masih, artinya sudah meninggal pun dia masih pengen pengen pengen maju gitu, pengen apa? Pengen terus bertambah bertambah. Karena memang itu udah kodratnya. Kalau tidak ada kadar keimanan, dia akan kebablasan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan ya rumit ibnu Adam pasti tua anak Adam waya kaus natain. Tapi yang tetap muda dalam diri anak Adam itu dua, al hirsu, ambisi, wal amal dan angan-angan. Udah tua-tua, udah susah banget jalan masih mikir mau jadi presiden, mau jadi gubernur dia. Padahal susah misalnya gitu kan. Udah tua-tua masih berbicara mau berpikir menjadi menteri bukannya zikir-zikir aja nah, gitu ya banyak itu kan padahal udah udah apa ya macam-macam lah penyakit gitu ya. tapi itulah manusia selalu ingin dan selalu ingin dan selalu ingin sampai disumpel mulutnya dengan tanah pun dia masih tetap jadi yang paling kenikmatan yang paling besar itu kalau kita mensyukuri nikmat Allah itu yang paling dahsyat itu Se seekor eh, kerbau ditanyakan oleh malaikat wahai kerbau apakah kau ridho jadi makhluk Allah menjadi kerbau gini mandi dengan air yang kotor gini kata kerbau saya ridho alhamdulillah saya mandi dengan air yang kotor daripada saya jadi seekor kelelawar yang hidupnya bergantung di atas pohon dan mandi dengan air kencingnya sendiri mereka katanya kepada kelelawar, baik kelelawar apakah kau ridho menjadi seekor kelelawar yang bergantung di pohon tapi mandi dengan air kencingmu sendiri maka kata kelelawar saya rindu walaupun saya mati dengan kencing saya sendiri, tapi saya bisa melihat dan pemandangan alam ini yang indah dengan mata saya. Daripada saya jadi seekor cacing yang makan dengan berjalan tersebut ke dalam gelap gulita. Kata mereka kepada cacing-cacing, apakah kau rindu Jadikan Allah menjadi makhluk cacing seperti ini yang makan dengan alas perutnya berjalan dengan gelap. Saya rindu dulu. Untung saya tidak dijadikan seorang manusia yang Allah kasih kenikmatan kepadanya, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi dia memakan sesuatu makanan yang haram lebih baik saya yang berjalan dengan perut saya, tapi saya mau makan sesuatu dengan makanan yang halal daripada menjadi manusia yang dia mau makan sesuatu yang jelas-jelas dia tahu haram, tapi dia masih makan. Nah, ini hikmah yang bisa kita pelajari dari mungkin ya, kalau misalnya kan kalau misalnya kita puas dalam arti kata cita-cita atau pengabaian hidup atau suatu apapun mungkin itu tidak dibolehkan tapi kalau kita tidak puas dengan ibadah kita boleh-boleh saja ya bang ya nah kita akan bahas nanti ya bang ya iya, nah pemirsa jangan kemana-mana Titi kau akan kembali setelah berikut tetap bersama kami insya Allah Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas mengenai cita-cita dan pengapaian dalam hidup. Nah kalau tadi Bang Adi Adiasa menjelaskan bahwa apapun yang kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita harus mensyukurinya karena bagaimanapun manusia pasti punya jiwa merasa tidak puas. Tapi kalau misalnya tidak puas dalam ibadah itu malah diharuskan ya Bang ya. Karena bagaimanapun kita ingin ibadah kita malah bertambah bertambah dan menambah keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah untuk kita bisa menambah uh, ketidakpuasan kita dalam ibadah itu uh, apa uh, kuncinya bang? Kalau dalam ibadah juga uh, yang Allah paling senang teh uh, ibadah yang Allah sudah sudah tabluhu yang sedikit sedikit tapi terus pengajian sholat duha terus jangan ibadah bulan puasa berpenuh bulan puasa hilang lagi jadi yang sudah sudah tabluhu sedikit sedikit tapi sampai tapi sampai gitu kalau hari itu maraton kalau olahraganya Nah, jadi yang penting itu. Nah, kemudian dan ibadah nggak boleh berlebihan juga, teh. Dan sesuai dengan kemampuan. Gini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, saya menyesal. Ketika dulu Rasulullah mengatakan, kamu kuat nggak sholat puasa Nabi Daud? Dia puasa Nabi Daud, waktu masih muda kuat, hari puasa hari enggak. Nah, Tapi begitu tua, dia udah gak punya melaksanakan itu lagi. Karena fisiknya dia kan umur sampai 120, 110 tahun. Udah gak dilaksanakan, dia bilang dia menyesal. Mestinya dia mencari amal-amalan yang sesuai dengan kemampuan dia puasa Nabi Daud masih muda dia gem. Kan yang penting kan nyampai. Kalau puasa-puasa tabluhu, dia nggak bisa tabluhu, nggak bisa sampai karena dia sanggup lagi badannya, udah berubah. Jadi apa ibadah yang paling baik? Setiap orang punya kiat-kiat ya, punya kunci untuk masuk surga. Ada yang masuk karena sholat duha, ada yang masuk karena sholat tahajud, ada yang masuk karena apa dari rezekinya Allah masih Ada yang karena istighfarnya. Karena kata Allah, Allah man istighfar Ya Allah mengikuti kulli daikin mahrajan. Neraka pengerit istighfar maka Allah berikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Amin min har amin parjan. Kalau ada kesulitan, Allah berikan kebaikan setelah itu. Yang bayarzuqu min haitsu la sakit. Allah berikan rezeki dari Allah yang tidak duga-duga. Nah ini yang yang perlu kita syukuri kuat Allah kita menjadi Islam dan iman kita ada dalam diri ini gitu loh. Iya baik. Oh tadi kayaknya sebelah kiri saja yang bertanya. Sekarang tetap sebelah kiri ya bu ya. <laughs> penasaran pengen nanya lagi. Ya silakan siapa mau bertanya. Nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri. Indri. Indri, Iya. Ini nih Pak Diaksa, <clears throat> apa benar dalam proses meraih cita-cita lah yang banyak membuat eh, kita terjerumus dalam dosa? Maksudnya banyak yang menghalalkan segala cara gitu untuk meraih kesuksesan. Itu saja. Itu sekian, terima iya. kasih. Iya, saya jawab ya. Eh, Rasulullah mengatakan begini, ifrit ma'ala yang tahu. Mau ambisi merebut sesuatu itu harus. Tapi dalam ambisi itu waspain billah. Minta tolonglah pada Allah. Wala tak dan janganlah lemah. Wa betul betul amr, kalau kau gagal dalam urusan mem mem mem memperoleh rezeki itu, pada qadarullah. Inilah takdir Allah. Jadi kalau ambisi boleh, tapi jangan ambisi yang kebablasan yang tidak ada norma-norma Islam di dalamnya, kaidah-kaidah keimanan kita. Nah gitu bu, jadi itu aja menurut saya. Dan kalau nanti gagal ya ada tadi takdir Allah dari mata kita berusnuzon kepada Allah. Nah, ini yang berat. Gak ada penjabatan ya sudah berarti Allah menyelamatkan kita. sudah dijadikan tempat yang lebih baik, jangan terus ngedumpel, mutung. Karena nggak dipilih lagi jadi apa pejabat dan sebagainya gitu. Nggak usah itu sudah ikhlas karena Allah udah tentukan jalan hidup kita kok itu kan ibu Nah. Kalau suaminya pejabat misalnya, kalau udah nggak pejabat lagi suaminya, ya sudah. Bu suami kerja di mana bu? Nah iya, ya usahanya lagi maju misalnya sebagai pengusaha ibu Indri, dukung gitu dia tuh, jangan gitu. Di apa di ini terus di support terus. Kamu iya, bosial aja begini kan? Nah, kan iya, repot enggak ya kalau misalnya kan banyak yang gitu tuh atau suaminya sebaliknya. Pokoknya ini takdir Allah. Dan ini berat. Wah berat. Ya. Karena Allah yang paling tahu apa keinginan kita ya Bang ya dan apapun juga Allah paling tahu setiap langkah kita mau dibawa kemana hidup ini, mau diapakan hidup ini, ya balik lagi kita harus la haula wala quwata illa billahil azim bahwa Allah yang maha menentukan segala sesuatunya. Iya, baik penanya berikut silakan. Iya, dengan disapa. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Titi mau tanya Pak Adiasa, bagaimana sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita kita hidup dan doa kita belum diraih atau dicapai? Terima kasih. Iya Bu, memang ini yang paling berat tadi saya katakan berusnuzon dengan dengan apa namanya takdir Allah itu berat sekali. Banyak orang yang yang belum terima itu. Tadi pagi saya baru kehilangan sepupu ya meninggal gitu ya, Surabaya ibunya nangis dulu kenapa sih aku ya bilang udah eh, almarhum namanya Supri udah dia umur baru 33 tahun ya udah meninggal kembali itu tahun oh, tante sahabat orang tua emang itu berat kita ingat bagaimana sahabat yang ketika minta doa kepada Allah dapat anak satu ketika dapat anak satu kemudian anaknya meninggal suaminya lagi pergi itu kan dahsyatnya cobaan yang paling berat ketika datang suaminya ke rumah itu ibu ini ibu dia mandikan rapi anaknya dia taruh tuh taruh di atas sudah tinggal mau dikuburkan. Datang kemudian suaminya, mana anak kita? Sedang istirahat. Dia nggak bilang langsung, apa anak kita ini? Makan dulu aja. Makan, cerita dulu. Lagi ngapain dia? Lagi istirahat. Pas saya mau tanya, bagaimana menurut kamu kalau ayah kalau datang orang ke tempat ke, kepada kamu menitipkan barang, kemudian yang menitip barang itu meminta kembali. Kira-kira ikhlas nggak, bapak? Ikhlas dong. Pak, anak kita sudah diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis menangis Pak. Kemudian dikuburkan, kemudian dia bergaul dengan istri dan dia mempunyai anak-anak yang soleh menjadi ulama ulama besar. Nah ini berat kita. Ini berat ini berusulkan dengan kalau sakit kalau orang-orang yang kena gempa apa segala macam yang dia beriman ya dia, dia nangis sebentar. cuma ya, Innalillahi selesai dia nangis ya mohon maaf nih saudara-saudara kita yang lain di luar Islam kalau kita lihat gitu ya begitu wah nangisnya kayak apa. Kita bakal lagi beberapa kejadian di beberapa negara-negara gitu. Nah ini kan berusuh dengan dengan takdir Allah ini berat ibu, berat sekali. Kehilangan, itu kenapa saya kehilangan, itu kenapa saya kenapa terus. Jadi Bu Titi belajar berusuh-usuhan, ya saya juga berat gitu. Benar, makanya doa kita aduh awal bala ya takjani wa yaqtajidani banyak sawat wa ardh dan bala itu berkelahi tiap hari dan terlanjut langit dan bumi. doa. Karena Allah merubah takdir 360 kali dalam kitab usul iman. Siapa hari. Nah, oleh karena itu dengan doa-doa itulah kita harap, punya harapan, hope kita itu di, doa-doa kita gitu Bu ya. Allah. Dan kalau doa juga jangan sekarang karena benar-benar fast food pengen kalau dua hari ini besok ya Allah minta uang suami saya besok dua batal udah 100 juta nggak begitu jadi doa itu bisa langsung bisa ditunda bisa dalam bentuk lain bu nah, yang penting mempercayai takdir yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik bagi kita itu yang berat. Kita belajar untuk memahami itu aja berat. Dan cara cara untuk memahami itu adalah dalam mempelajari ayat sahabat, cerita mengenai sahabat-sahabat punya riwayat hidup. Ada bukunya sekarang bisa dibeli itu biasa kalau di zaman tablet sudah dipakai itu. Kalian Nah, itu itu bisa itu bagus itu buku kita mengenai cerita para sahabat-sahabat yang luar biasa hidup di dunia. Berarti kita harus bisa menjadi seorang yang selalu optimis ya bang ya? Iya. Tidak menjadi pesimis. Islam mengajarkan kita untuk optimis, tidak pernah ada iya. itu mengajarkan kita untuk pesimis. Iya, khawatirnya kalau misalnya kita terlalu pesimis dalam hidup pun juga Allah juga kayaknya setengah-setengah juga kan dengan Allah kan pengen lihat uh, usaha kita, ikhtiar kita untuk bisa uh, dalam arti kata minta kepada Allah dengan yakin ya bang ya kadang kita suka minta doa tapi kadang suka nggak yakin juga gitu. ya karena kita nggak yakin sama diri kita akhirnya gitu kan ih kita nih padahal kalau Allah mengatakan amal itu datang kau kepadaku dengan dosa seluruh langit dan bumi kuampuni pas pas baca Kan ayatnya gitu. Berdoalah kepada aku, Allah aku akan kabulkan dengan doa sungguh-sungguh. Dan kalau kita berdoa kepada orang, ya Allah, misalnya kita tanya sesuatu mudah-mudahan diberikan rezeki, malaikat mengaminkan, ya, ya Allah kasihkan juga buat dia. Jadi gitu, jadi malaikat kalau kita doain orang, orang malaikat mendoakan juga supaya kita dapat ini. Pernah ya, pernah gak kita mendoakan orang? Sofyan Sahuri, ya, sahabat tabiin, tabiin itu tidak bertemu Rasul tapi uh, mengikuti dengan para sahabat. Uh, itu dia tiap malam tidak kurang dari 600 orang sahabatnya didoain sama dia. Pernah gak kita doa untuk adik-adik kita, Bu? Kalau kita berdoa kalau malam tahajud kita berdoa buat adik-adik kita, Ibu bayangin adik-adik sepupu ibu semua didoain satu satu jarang. Karena cuma ya Allah berikan saya rezeki anak saya, itu saya, suami saya tambah ini, amin. Jangan mana mana pokoknya dia sejama sama saya, nggak kiri nggak kanan. Doanya kita gitu terus, udah amin. Itu aja, itu aja. Makanya doa itu yang mencakup seluruhnya. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ihwana nabi kulli makan wa kulli zaman ya rabbal alamin. Itu doa. Selamatkan ya Allah orang muslim pun dia berada. Waduh, ini kan. Iya, kalau mungkin kalau yang sholat Jumat doanya seperti itu ya kalau nggak salah ya bang ya. Uh -uh. Kalau sholat Jumat, iya. Mati, sholat Jumat itu harus ada di dibacakan ayat ya iya. ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, ber, ber, bertakwalah kamu benar-benar takwa dan hendaklah kamu mati dalam keadaan Islam. Amin. Iya. Ngapain capek-capek punya harta segala macam matinya? Eh copot, eh copot. <laughs> Ini iya kan mengenai lebih sering istighfar. Astagfirullah. Oh, orang-orang atas tuh kadang-kadang ngomongnya kacau. Eh cucut, eh cucut. Nah, <laughs> pas mati mati cucut ya. <laughs> yang perlu iya. kita biasakan. Iya. Iya, iya saya juga sih emang ada kalau kacau. Oh, <laughs> Baik. Nah pemirsa jangan kemana-mana. Kita yang kau akan kembali menjumpai anda dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Adi Asadil. Kesimpulannya seperti apa? Karena itu tetap bersama kami. Insya Allah. kita sudah memasuki semester terakhir pemirsa di menggapai cita-cita dan pencapaian dalam hidup, pencapaian dalam hidup. Dan Nabang sebelum kita uh, menuju ke simpulan, nah sebenarnya apa sih uh, kita bisa menggapai cita-cita yang diridhoi oleh Allah ketika kita sudah mencapai cita-cita itu, pencapaian dalam hidup itu sudah kita raih, sudah kita uh, manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, tanda diridoinya itu apa? insya Allah karena itu yang tahu hanya Allah dan kita sendiri gitu kan orang lain tidak bisa tahu gitu. orang yang penting Allah ridho pada kita itu ketika niat sekali lagi saya kembalikan cara dan tujuan kita sama dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita insya Allah itu Allah ridho pada kita gitu aja teh tapi jangan dilihat orang karena punya jabatan oh Allah dari ridho pada dia sejak kali naik haji Allah dari ridho pada dia belum tentu gitu. oh haji harus sekali belum tentu Allah ridho pada dia malah dalam kitab uh, kitab Muhtarul Hadis atau Haji Iza ja'a rajulan bi haram, ketika naik orang haji dengan harta yang haram, faqala labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah saya datang memenuhi panggilanmu. Faqala Allah azza wa jalla, maka menjawab Allah yang agung dan maha tinggi, la la baika la sa'daika. Saya tidak pernah menyuruh kamu ke sini kenapa kamu datang? <laughs> Gitu. Ini hadis sore Bukhari dalam kitab Mukhtarul Hadis ada kitabnya. La la baika la sa'daika. Artinya ridhoan Allah itu yang tahu hanya kita dan manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Nah, insya Allah karena kita mencapai ridho Allah sehingga dalam kehidupan ini ada orang yang kena bencana belum tentu Allah tidak ridho kepada dia. Jadi ujian buat dia, ya kan? Atau jadi pahala yang dia tinggi di sisi Allah. Sejauh mana dia berusnusan terhadap takdir Allah itu yang yang penting itu. Sepertinya kalau zaman sekarang ini kita bisa melihat kesuksesan orang hanya dari materinya saja ya Bu ya, gitu. Karena memang di zaman sekarang ini kita bisa melihat bahwa orang itu sukses hanya dari sekedar fisik, sekedar oh ya materi iya, saja gitu. Iya, karena suksesnya itu kira kriterianya benda, harta kan gitu. Suksesnya itu bukan bukan kelihatan dari apa namanya dari usaha, kan usaha kan jadi kalau mau sukses ya ya usaha kita harus jelas gitu dalam dari segi untuk keduniaan ya orang pasti akan cari dunia, tapi untuk apa dunia itu? Kalau didapat kemudian tidak berkah. Insya Allah. Baik, Bang, jadi kesimpulannya bagaimana? Pak, bisa kita bisa mencapai cita-cita, insya Allah mendapat keridhaan Allah dan pencapaian dalam hidup, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tips terakhir, Bang, untuk kita ya, hidup. Rasulullah selalu mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Orang yang cerdas menjadikan hidupnya senantiasa mengingat hari akhir. Kadang-kadang saya kalau malam-malam tidur habis mau sholat itu saya takut juga. Saya ya Allah, ini kalau saya mati, nanti mudah-mudahan kalau kita mati nggak ninggalin hutang, nggak jadi omongan buat orang banyak, tidak ada orang yang terzolim sama kita. Dan kenikmatan yang luar biasa dalam hidup ini. Ketika kita berhasil atau tidak berhasil mencapai sesuatu yang kita inginkan di dunia ini, Allah ridho kepada kita. Karena hidup ini seperti titik-titik. Titik-titik, nanti begitu mati, yang ada titik-titik lagi. Garis panjang dan tidak ada akhiran lagi. Ketika itulah hidup kita yang abadi. Oleh karena itu ketentuan nanti di akhirat tergantung daripada amalan kita di dunia. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang hebat kehidupannya di dunia. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan hatiku iri dan dengki kepada orang yang hanya berhasil di dunia, tapi jadikan hatiku iri kepada orang yang berhasil kehidupannya di akhirat. Itu menjadi penting. Dan insya Allah kalau kita hati kita kepada akhirat maka dunia ikut pada kita. Tapi sesuai dengan kadar kita. Wallazi qaddara fahada sesuai dengan kadar kita masing-masing. Inilah keberkahan yang terjadi dalam hidup insya Allah. Namun Allah menjauhkan kita dari segala balak dan bahaya. Dan Allah memimpin kita sehingga kehidupan kita bisa selamat, sakinah, keluarga kita mawaddah warahmah di dunia dan insya Allah kita di akhirat akan lebih mendapat keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maha agung maha tinggi, maha mulia insya Allah. Yang pasti adalah cita-cita dan penggapaian dalam hidup dalam arti kata penggapaian bagaimana kita bisa menahan diri kita dari apapun godaan dan cobaan uh, eh, godaan ya Ustaz uh, Bang ya. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita punya hati yang bersih ya Ibu ya, insya Allah Allah meridhoi apa setiap uh, langkah kita, jalan kita. Insya Allah kita meninggal pun berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Bang terima kasih banyak waktu ilmu kesempatannya dan insya Allah kita ketemu lagi bang. Ibu-ibu terima kasih banyak ya. Salam untuk keluarga. Insya Allah kita ketemu lagi ya bu ya. Insya Allah. Nah pemirsa terima kasih atas perhatian anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan siaran Kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah pagi. Tentunya hanya di TV One. Sebelum berpisah seperti biasa ternyata sukses itu penting, tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Saya Siti Kirani, beserta kru dan Bang eh, Bapak Adi Sadot pamit undur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.